Agama Islam adalah agama yang telah sempurna dari setiap sisi. Dari amalan-amalan ibadah yang akan dilakukan oleh umatnya baik amalan ibadah itu berupa amalan-amalan kauliah ucapan ataupun amalan fi'liyah amalan-amalan perbuatan semuanya telah dijelaskan di dalam Islam semuanya telah disebutkan dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diamanai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan Islam kepada umat manusia. Termasuk amalan-amalan yang akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini adalah amalan apa saja yang akan kita lakukan ketika kita masuk pada bulan Sa'ban. Sebenarnya dari hadis hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hanya kita dapatkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Sa'ban itu hanya memperbanyak melakukan ibadah puasa dari hadis hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling beliau perbanyak di dalam bulan Sa'ban itu adalah menjalankan ibadah puasa di bulan tersebut. Itu yang banyak beliau lakukan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bahasanya Beliau berkata, "Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattun illa Ramadan." Wa ma ra'aitu fi syahrin أكثر minhu siyaman fi Sya'ban." Muttafaqun عليه Aisyah berkata tidaklah saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih menyempurnakan puasanya sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadan dan tidaklah saya melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lebih banyak beliau berpuasa darinya kecuali pada bulan Sya'ban. Beliau banyak melakukan ibadah puasa ketika masuk bulan Sya'ban. Bahkan seakan-akan beliau menjalankan ibadah puasa itu sebulan penuh. Itu amalan yang kebanyakan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang kita sebutkan. Namun kita ketahui kaum muslimin kita lihat kaum muslimin mereka melakukan berbagai amalan-amalan di bulan Saban yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkhusus pada malam nisfu Sa'ban terkhusus pada malam nisfu Sa'ban di mana mereka menghidupkan malam-malam tersebut dan juga di hari-hari e, di bulan Sa'ban tersebut dengan ibadah-ibadah yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sebagaimana kita jelaskan setiap kita telah mengetahui bahwasanya Islam telah sempurna sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala berfirman al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul madinah Allah SWT berfirman pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan, dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian dan telah aku ridhoi Islam itu menjadi agama bagi kalian telah disempurnakan agama ini oleh Allah Subhanahu wa taala Apakah kemudian kaum muslimin ingin membuat syariat-syariat tersendiri yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak diperbolehkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegur mereka di dalam firman-Nya surat As-Surah Allah SWT berfirman am lahum syuruka sar'u lahum minad dini ma lam ya'dam bihillah Apakah mereka memiliki syarikat-syarikat yang mereka membuat syariat dari agama ini malam ya'dam bihillah sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membikin amalan-amalan pada bulan tertentu pada waktu tertentu yang tidak pernah Allah Subhanahu wa taala terangkan amalan tersebut di dalam syariat Islam ataupun yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Ya, terkhusus pada amalan nisbu Sa'ban. Karena memang kita sebentar lagi akan masuk pada bulan Sa'ban. Bagaimana kita jelaskan bahasanya tidak amalan yang banyak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berpuasa. Yang nanti kita akan sebagiannya akan bacakan hadis-hadis yang berkenaan dengan amalan-amalan tersebut. Yang jelas kita perlu mengetahui tentang amalan yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin yang tidak pernah ada dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk bulan Sa'ban atau pada pertengahan bulan Sa'ban. Sehingga amalannya dilakukan amalan ibadah yang dilakukan oleh mereka maka itu adalah amalan yang banyak dikatakan oleh para ulama sebagai bid'ah mungkar dan amalan itu amalan yang tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah dijelaskan yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahihnya melakukan satu amalan ibadah yang tidak ada perintahnya dari Rasul sallallahu Alaihi Wasallam maka akan tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu Siapa yang mengadang-adakan satu urusan di dalam agama kami yang tidak ada darinya bahwa radun maka dia akan tertolak mengadakan amalan ibadah di bulan tertentu atau di hari tertentu kemudian dijadikan sebagai peringatan-peringatan tertentu maka akan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala disebutkan pula di dalam uh, kitab sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beliau berkhutbah pada waktu khutbah Jum'ah pada saat ini hari Jumat seperti ini beliau berkhutbah di dalam khutbahnya beliau mengatakan amma ba'd fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri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 dengan jelas dan nyata kepada umat semua apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka baik ucapan-ucapan ataupun perbuatan-perbuatan dan beliau juga telah menjelaskan kepada umat semua perkara yang akan diadakan oleh manusia sesudahnya dan dinisbatkan kepada agama Islam ini baik berupa ucapan atau amalan-amalan maka itu adalah bid'ah dan tertolak alaman ahdasahu atas orang yang mengadang-adakannya walau hasuna qasdu walaupun niatnya baik niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan amalan-amalan ibadah, memperbanyak amalan-amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan salat dan lain sebagainya, itu adalah satu niatan yang baik. Namun kalau tidak ada tuntunannya, tidak ada bimbingannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perkara itu akan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama mereka sangat mengingkari perkara-perkara yang diadadakan oleh manusia. Bid'ah-bid'ah yang tersebar di kalangan manusia dan mereka memperingatkan hal tersebut sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada umatnya agar supaya berhati-hati dari setiap amalan-amalan ibadah yang dilakukan atau diadakan oleh manusia. Sekian banyak E, mereka para imam menulis kitab-kitab dan lain sebagainya untuk menerangkan kepada manusia tentang amalan-amalan ibadah yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk peringatan yang ada pada malam nisfu Sa'ban. Jadi ini perkara yang penting untuk diketahui oleh kaum muslimin. Bahasanya bid'ah peringatan malam e, nisfu Sa'ban dan mengkhususkan hari tersebut untuk berpuasa, maka perkara itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga tidak pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum dan telah dijelaskan memang beberapa hadis-hadis yang tersebar ah. Di dalam amalan-amalan bulan Sa'ban tersebut, terkhusus adalah malam nisfu Sa'ban, hadis-hadis yang sangat banyak. Namun di sana dikatakan oleh para ulama bahasanya hadis-hadis tersebut berkisar pada sekitar hadis-hadis yang doaif, doaifah, ataupun hadis-hadis yang maudhu yang diperingatkan oleh para ulama untuk tidak mengambil hadis-hadis tersebut dan akan disebutkan di sini oleh saya Abdul Aziz bin Bas tentang perkara ini. Tentang perkara amalan-amalan yang dilakukan pada bulan Sa'ban yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkhusus pada malam nisfu Sa'ban. Sebagian salaf para imam salaf pada masa dulu yang mereka dari yakni penduduk Sam, ahli sam dan selainnya. Walladhi azma alai jumhur ulama dan juga mereka bersepakat sekian banyak ulama atau jumhur ulama annal ihtifala biha bid'atun. Mereka bersepakat bahwasanya peringatan itu merupakan peringatan yang bid'ah. Dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang amalan tersebut keutamaan melakukan amalan pada pertengahan bulan Sya'ban itu adalah hadis-hadis yang tadi hadis-hadis yang dhaifah wa ba'duha maudhu dan sebagainya adalah hadis-hadis yang maudhu. Sebagaimana yang diperingatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Ar-Rajab di dalam kitab Lataiful Ma'arif dan selainnya. Wal ahaditsu dha'ifa inna yu'malu biha fil ibadati allati qad sabat asluha. Hadis-hadis dhaif itu terkadang boleh diamalkan ketika pada amal-amalan yang memang ada dasarnya di dalam eh, syariat Islam. Nah, untuk mendukung apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun amalan-amalan yang dilakukan pada pertengahan bulan Sa'ban yang ada di dalam bulan Sa'ban tersebut itu tidak ada asalnya dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Disebutkan dan tidak disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahasanya beliau akan menukilkan kepada kita sekalian maqala ba'dul ulama fi hadil masalah akan disebutkan oleh beliau sebagian permasalahan tentang amalan-amalan tersebut sehingga benar-benar jelas atas kita sekalian apa yang apa yang akan kita lakukan pada uh, bulan Sa'ban ini Sebagaimana kita sudah awali bahwasanya kebanyakan dari hari-hari di bulan Sa'ban tersebut yang terbanyak yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah melakukan ibadah puasa. Namun kebanyakan kaum muslimin dengan dalil-dalil yang dhaifah ataupun yang maudhu tadi mereka ambil sehingga mereka melakukan satu amalan tertentu, amalan terkhusus yang mereka khususkan pada malam pertengahan bulan Sa'ban. Maka di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ingin memberikan satu arahan bahwasanya ketika terjadi permasalahan nah, terjadi permasalahan ikhtilaf tentang satu amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau satu permasalahan hukum maka hendaknya seseorang mengembalikan perkara tersebut kepada kitabullah dan juga kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. ini yang wajib hmm, yang dilakukan oleh seorang Muslim. Fama hakama bihi au ahaduhuma fahuwa syar'u al-wajib iltiba. Maka apa yang telah ditetapkan oleh Alkitab dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bagi setiap Muslim dia wajib untuk mengikutinya. Amalan ibadah yang telah jelas yang ditetapkan di dalam kitabullah dan di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam maka wajib untuk mengikuti amalan-amalan tersebut wa ma khalafahuma wajaba ittirahuhu dan adapun yang diselisih oleh kedawanya, diselisih oleh Alkitab dan Sunnah maka wajib ditinggalkan wa ma lam yarid fiha fihi minal ibadati fahuwa bid'atun la yajuzu fi'luhu. Dan apa yang tidak datang pada keduanya dari amalan-amalan ibadah tidak dijelaskan oleh Alkitab, tidak dijelaskan oleh sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah amalan bid'ah la yajuzu fi'luhu. Tidak boleh la yajuzu fi'luhu, tidak boleh melakukannya. Kita tinggalkan amalan tersebut ketika tidak ada pada keterangan Rasul sallallahu alaihi wasallam atau dalam Al-Quranul Karim. Fadlan anid dakwah ilai. Lebih-lebih tentang perkara dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ada bimbingan dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang perkara tersebut yakni firman Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تعليلا Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Fa in tanazzatum fi syai', maka jika kalian berselisih dengan suatu perkara atau pada suatu perkara, farudduhu ilallah maka kembalikanlah perkara tersebut kepada Allah dan Rasulnya jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir jika terjadi ikhtilaf perselisian di kalangan manusia apakah amalan itu adalah amalan yang bid'ah atau keamalan itu adalah amalan yang sunnah yang di yang harus kita lakukan maka kembalikanlah perkara itu kepada Allah dan kembalikanlah perkara itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni hukumnya dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga jelas bagi kita, sehingga kita benar-benar di atas hidayah ketika menjalankan amalan-amalan ibadah tersebut dan yang demikian itu lebih baik yakni akibatnya wa ahsanu ta'wila baik akibat ketika di dunia ini ataupun akibat ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala fil ajil wal ajil. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab tentang perkara ini yakni perkara malam pertengahan di bulan Sa'ban. Karena tabi'una min ahli Syam dulu para tabi'in nah, dikatakan tabi'in dari penduduk Syam ka Khalid bin Mi'dan seperti Khalid bin Maidan wa Makhul dan juga Makhul wa Luqman bin Amir wa ghairuhum yu'azzimunaha wa yastahiduna fiha fil ibadah telah tersebar di kalangan tabi'in perkara tersebut nah. pada penduduk Sam nah, para tabi'in pada penduduk Sam seperti Khalid bin Maidan, wa Makhul wa Luqman bin Amir dan selain mereka mereka menyikapi malam pertengahan bulan Saban tersebut dengan mengagungkannya. Wa fil ibadah dan mereka bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah SWT pada malam tersebut. Wa anhum akhadan nasa fadluha wa ta'dimuha dan dari mereka lah manusia mengambil uh, permasalahan ini keutamanya dan pengagungan pada malam pertengahan Sa'ban tersebut. Dari mereka-mereka ini dari tabi'in yakni Khalid bin Aidan, wa Makhul wa Luqman bin Amir mereka mengambil dari orang-orang ini keutamaan dan pengagungan tentang malam pertengahan bulan Saban. Wakat kila dan ada yang mengatakan innahu balaghum fi dzalika atharul israiliyah. Dan juga sebagian mereka mengatakan telah sampai pada mereka asar-asar Israiliyah. Nah, cerita-cerita Israiliyah. Falamma mastahar dzalika anhum fil buldan. Maka ketika telah menyebar nah, di negeri-negeri perkara ini, ikhtalafan nasu fi dzalika. Maka manusia pun berselisih. Ya. Nah. Faminhum mangkobbalahu minhum di antara mereka ada yang menerima apa yang disampaikan oleh yakni para yakni orang-orang tadi ya wa wafaqahum ala ta'dimiha dan mereka cocok dengan apa yang disebutkan tentang keutamaan bulan tersebut atau pertengahan bulan tersebut minhum ta'ifatun ubadi ahli basrah wa di antara mereka adalah satu kelompok ahli ibadah dari Basrah dan selain mereka Wa angkara dzalika aktsaru ulama al-Hijaz. Namun sebagian ulama-ulama Hijaz ketika itu mereka mengingkari. Sebagian besar ulama-ulama Hijaz mengingkari tentang perbuatan tersebut. Seperti Atha, kemudian Ibnu Abi Mulaika wa naqalu Abdurrahman bin Zaid bin Aslam an fuqaha'i ahli Madinah. Mereka semuanya mengingkari tentang amalan-amalan yang dilakukan oleh penduduk Syam tadi. Wa wa qaulu ashabi Malik wa ghairihim. Dan itu adalah pendapat sahabat-sahabat Imam Malik bin Anas dan selain mereka. Wa qalu mereka mengatakan dzalika kulluhu bid'ah. Semua perkara yang disebutkan tadi itu adalah bid'ah tentang keutamaan mengagungkan yakni pertengahan bulan Sa'ban itu adalah perkara yang bid'ah. Ah. Wahtalafa ulama wa fi sifat ihya ala qawlain. Sementara dari kalangan ulama-ulama yang ada di di Sam, mereka menyifati menghidupkan hari tersebut atau malam tersebut ada dua pendapat. Di antara mereka salah satunya adalah pendapat salah satu salah satunya adalah an nawistahabu ihya'uha bahwa disunahkan untuk menghidupkan eh, secara berjamaah di masjid-masjid. Nah, seperti yang terjadi pada tadi Khalid bin Aidan, Luqman bin Amir dan selainnya. Bahkan mereka memakai pakaian yang paling bagus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada pertengahan malam tersebut dipakai pakaian-pakaian yang bagus. Nah. Wa yatabakhurun wa yatakahhalun. Mereka pun yakni memberi pada pakaian mereka yang bagus tersebut dengan e, bau-bauan dari bukhur e, yang dibakar kemudian diasapkan kepada pakaian tersebut sehingga bau wangi. Mereka juga memakai celak. Mereka menegakkan malam nisbu Sa'ban tersebut di masjid-masjid. Wa wafaqahum Ishaq bin Rohway ala dhalik wa qawla fi qiyamia. Begitu pula disepakati oleh Ishaq bin Ruwahih atas perkara itu Wa qala fi qiyamnya fil masjid jamaah. Laisa dzalika bid'ah. Dia mengatakan itu bukan perkara bid'ah. Nah. Yang kedua, pendapat yang kedua dari ulama ahlu Sam, hmm, dari ulama uh, penduduk Sam, annahu yukrul istima'u fiha. yakni dibenci berkumpul pada malam pertengahan Saban di masjid-masjid untuk melakukan sholat dan berdoa di dalamnya. Wala yukrahu ayyusalli rajul fihi lihasati nafsi dan tidak dibenci jika seorang itu melakukan sholat sendiri eh, di di masjid tersebut tidak secara berjamaah nah, menurut sebagian ulama alusam demikian wahada kolul auza'i wa imam alusam ini adalah pendapat alimam auza'i dan imam alusam wa fakihim wa alimim dan ahli fikih mereka dan juga para ulama mereka wahada wal akrab insyaallah taala. Kata Syekh Abdul Aziz bin Bas, ini adalah yang dekat dengan kebenaran insyaallah subhanahu wa taala ila angkala wala ya'ribu lil imam Ahmad kalamun fi lailatin fi Sa'ban. Tidak diketahui wala yu'raf lil imam Ahmad. Tidak diketahui dari Imam Ahmad ucapan tentang malam nisfu Sa'ban tersebut. Jadi yang jelas kebanyakan jumhur ulama dari kalangan ulama fuqahaul Madinah mereka mengingkari mereka semuanya mengingkari bahwasanya itu adalah amalan bid'ah nah, disebutkan di dalam sebuah riwayat lam yustahab qiyamu jamaah tidak disukai menegakkannya secara jamaah li'annahu lam yanqal anin nabi sallallahu alaihi wasallam karena amalan tersebut tidak didapati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan malam Hmm, pertengahan bulan Sa'ban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian di sini ikhwan rahimani wa rahimakumullah yang jelas jumhur ulama dari kalangan ahlul Madinah menjelaskan tentang perkara ini bahasanya itu adalah perkara yang tidak didapati dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan semuanya adalah bid'ah dan hadis-hadis yang dibawakan oleh mereka adalah hadis-hadis yang palsu ataupun hadis-hadis yang maudhu. Sebagaimana yang akan dijelaskan sebagian riwayat. Nah, berkata Imam Abu Bakar At-Turtusi rahimahullah fi kitabih Al-Hawadis wal Bid'ah. Nah, Al-Imam Abu Bakar At-Turtusi termasuk Imam Al-Sunnah al Jamaah rahimahullah belum menjelaskan tentang perkara tersebut di dalam kitabnya Al-Hawadis wal Bid'ah. Amalan-amalan yang baru yang diadakan dan bid'ah-bid'ah. Warwa Ibnu Waddah an Zaid bin Aslam qala ma adrakna ahadan min masihatina wala fuqahaina yaltafituna ila nisfi min as-sa'ban. wala yaltafituna ila hadis makhul wala yarawna laha fadlan ala ma siwaha dikatakan oleh Ibnu Waddah dari Zaid bin Aslam dia berkata kami tidak mendapati seorang pun dari masyayikh-masyayikh kami dan juga para ahli fikih kami yang mereka melihat kepada atau menengok kepada pertengahan dari malam Sa'ban tersebut dan mereka pun tidak mengambil hadis dari makhul yang diantaranya tadi yang menghidupkan malam-malam dan menyebarkan hadis-hadis yang baik dan hadis-hadis yang palsu. Makhul diantaranya. Dan mereka tidak meriwayatkan dari darinya tentang keutamaan-keutamaan malam tersebut. Wakil Ali Ibnu Abi mulaika Inna Zaidan An-Namiri, dikatakan kepada Abi mulaika Al-Imam Al-Sunnah Al-Jamaah, sesungguhnya Zaid An-Namiri yakul, Sesungguhnya Zaid An-Namiri dia mengatakan inna ajra lailatin nisfi min sa'ban ka ajri lailatil qadar. Kata Ziyad An-Namiri, berkata Ziyad An-Namiri, sesungguhnya pahala malam pertengahan dari Sa'ban nah, menegakkan ibadah di malam pertengahan bulan Sa'ban tersebut itu pahalanya ke ajri Lailatul Qadar. Pahalanya seperti menegakkan malam Lailatul Qadar. Fakala maka Ibnu Mulaikah dia mengatakan laus sami'tuhu wa biyadi asa la Kalau aku mendengarnya dan di tanganku ada tongkat pas aku akan memukulnya. Nah, karena memang tidak didapatkan dari Rasulullah SAW hadis tersebut. Nah, didapatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadis tersebut wakana Ziyad koson dan Ziyad ini ternyata adalah dia seorang ahli cerita tukang cerita ah, tukang cerita itu di zaman itu kebanyakannya mereka membawakan e, hadis-hadis yang lemah hadis-hadis yang palsu sehingga dari mereka tidak diambil ilmu dari mereka tidak diambil ilmu karena mereka seringkali membawakan hadis-hadis yang palsu maka berkata Al-Alamah Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah di dalam kitab Al-Fawaid Al-Majmu'ah. Suatu hadis yang disebutkan tentang keutamaan malam pada pertengahan bulan Sa'ban, yakni hadis yang menyebutkan ya Ali man sholla mi'ata rak'atin lailatan nisfi minas Sa'ban yakra'u fi kulli rak'atin bi fatihatil kitab wa qul huwallahu ahad asra marrat qadallahu lahu kullu kulla hajatin sebutkan pula hadis yang maudhu di sini oleh asy-syaukani rahimahullah wahai Ali ini kepada Ali bin Abi Thalib siapa saja yang sholat 100 rakaat pada malam pertengahan bulan Sya'ban, kemudian pada setiap rakaat dia membaca Al-Fatihah dan membaca kul huwallahu ahad ya, sepuluh kali maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi setiap kebutuhannya akan dipenuhi setiap kebutuhan yang dia inginkan dari Allah Subhanahu wa taala akan dipenuhi nah, di sini panjang sebutkan pendeknya oleh Alimah Masaukan eh, oleh Syekh bin Bas di sini dan beliau mengatakan Alimah ini bahasanya huwa modok Hadis nah, ini adalah hadis yang modok jadi banyak hadis-hadis yang tersebar tentang amalan-amalan yang ada pada bulan Sa'ban itu hadisnya adalah dhaif dan hadisnya adalah maudhu. Sehingga perlu kita mengetahui agar supaya kita tidak terjatuh pada amalan-amalan tersebut. Kemudian di dalam hadis yang lain disebutkan hadis tentang uh, eh, wakala Imam Asyokani juga menyebutkan di dalam kitab Al-Mukhtasar bahasanya hadis tentang sholat nisfu sahban itu adalah hadis-hadis yang batil. Hadis-hadis yang tidak benar yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Ibnu Hibban rahimahullah Beliau menyebutkan sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib, "Idza kana lailatun nisfi min as-sa'ban faqumu lailaha wasumu naharaha." Jika telah datang malam pertengahan bulan Sa'ban, maka tegakkanlah malamnya, tegakkan untuk menjalankan solat wasumu naharaha dan berpuasalah pada siang harinya. Nah, jadi mereka bersemangat pada malam nisfu Sa'ban untuk menegakkan Eh, sholat bahkan mereka tadi memakai baju yang baru seperti hari raya dan lain sebagainya maka itu oh, berdasarkan hadis-hadis yang taif hmm. yang banyak diamalkan oleh kaum muslimin di dalam bulan Sa'ban ini dan juga disebutkan dalam hadis yang lain mi'atu rok'atin fi nisfi Sa'ban bil ikhlasi asra marrat ma'atu li fadlihi lidailami. Disebutkan oleh alimah imam bahasanya 100 rakaat pada malam nisfu Sa'ban dengan membaca surat Al-Ikhlas 10 kali ma'aduli fadli maka dia akan mendapatkan yakni keutamaan dari bacaan tersebut. Nah, wa ghairuhu disebutkan oleh Imam Ad-Dailami dan selainnya bahasanya hadis ini juga maudhu. Dan banyak sekali hadis-hadis yang mau untuk tentang perkara ini. Nah, yang kebanyakannya para ulama sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah menyebutkan bahasanya hadis-hadis yang berkaitan dengan e, keutamaan malam menegakkan malam pertengahan bulan Saban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan salat atau di pagi harinya di siang harinya dia berpuasa beribadah melakukan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala itu berdasarkan hadis-hadis yang dhaif dan hadis-hadis yang palsu. Hadis-hadis yang lemah dan hadis-hadis yang palsu. Dan sebagian para fukoha mereka tertipu dengan hadis-hadis tersebut. Disangkanya itu adalah dari hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang ada di dalam kitab Al-Hiya Ulumuddin. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas di sini, kasahibil ihya. Seperti yang menulis kitab Al-Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali. Di situ disebutkan e, beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan malam nisfu Sa'ban. Dan juga disebutkan juga e, sebagian para mufassirin yang menjelaskan tentang perkara tersebut. Jadi ini ada sedikit perselisihan kalangan e, ulama ketika itu Ahlus Sam dan juga Ahlul Hijaz. Namun mereka yang lebih tepat, yang lebih rojih pendapatnya adalah para ulama ahlu hijaz dan juga para ulama ahlu sam yang mengingkari amalan-amalan yang diadakan pada malam nisfu sa'ban. Yang jelas Ikhwan Ibn billah rahimani Setiap amalan ibadah, terlebih lagi itu amalan amalan ibadah sholat dan amalan ibadah puasa, tentunya akan dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika seseorang yakni akan menjalankannya akan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, akan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus kepada umatnya. Amalan besar, ibadah solat, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa yang penuh dengan kesabaran. maka perkara tersebut akan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata tidak ada satu hadis pun yang sahih yang menjelaskan tentang perkara tersebut. Nah, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis, beliau menjelaskan, la tahussu lailatal jum'ah biqiyamin min bainil layali wa la tahussu bi bisiyamin min bainil ayyam illa ayyakuna fi saumin yasumuhu ahadukum. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu anhu, jangan kalian mengkhususkan malam Jumat untuk melakukan ibadah dari malam-malam yang lainnya. Kalau selain malam Jumat dia tidak beribadah kepada Allah atau tidak melakukan tahajud kepada Allah atau tidak qiyamul lail, tapi di malam Jumat dia khususkan untuk beribadah khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pula kalian mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa daripada hari-hari yang lainnya di hadapan hari-hari yang lain. Ini hadis yang sahih menjelaskan kepada kita Rasulullah melarang untuk mengkhususkan malam Jumat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal malam Jumat adalah malam yang utama. Hari Jumat adalah hari yang utama. Hari yang utama yang terdapat hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan tentang perkara tersebut. Itu pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk mengkhususkan setiap malam Jumat harus melakukan ibadah tertentu. Dia harus tahajud mungkin semalam suntuk atau bagaimana. Atau dia harus menjalankan puasa pada hari Jumatnya. Itu tidak diperbolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali bagi orang yang memang sebelumnya dia telah berpuasa, misalnya puasa dia e, melakukan puasa Daud misalnya. Hari Rabu dia berpuasa, hari Kamis dia tidak berpuasa, Jumatnya dia berpuasa. Nah, yang sudah terbiasa melakukan puasa, maka dia diperbolehkan untuk melakukan puasa ketika itu. Tapi yang mengkhususkan hanya hari Jumat dia berpuasa, maka tidak diperbolehkan. Nah, kalau permasalahan yakni mengkhususkan satu malam tertentu dari malam-malam yang memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan tentang keutamaannya eh, malam Jumat dan hari Jumat disebutkan keutamaan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentu malam daripada malam nisfu Sa'ban itu akan datang dari hadis hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih yang menjelaskan tentang perkara tersebut. Namun tidak didapatkan <coughs> dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan adanya amalan-amalan khusus yang ada pada malam nisfu Saban. Kemudian ikhwan fillah wa akhwat billah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita jelaskan bahasanya amalan-amalan yang banyak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Saban itu adalah beliau banyak melakukan ibadah puasa nah, di siang harinya. Nah, beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melakukan ibadah puasa. Disebutkan dalam sebuah riwayat Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat Ma ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam yamu yasumu syahraini mutatabi'aini illa Sya'ban wa Ramadan. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, tidaklah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa dua bulan terus menerus kecuali bulan Sa'ban dan Ramadan. Nah, ini dan hadis yang menjelaskan seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambung antara bulan Sa'ban dan bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Wa qala Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, hadal hadis dalilun ala fadli shaumin nafilah fi sya'ri Sya'ban. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan berpuasa sunnah pada bulan Sa'ban sebagaimana beliau jelaskan dalam kitab Fathul Bari. Ah, disebutkan oleh beliau tentang keutamaan melakukan puasa sunnah pada bulan Sa'ban. Nah, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari-hari Sa'ban tersebut banyak melakukan puasa sunnah. Bahkan eh, eh, dikatakan oleh Musalamah tadi seakan-akan beliau melakukan puasa dua bulan penuh berturut-turut. Nah, jadi sedikit dari hari-hari di bulan Sa'ban tersebut yang beliau tidak berpuasa. Juga disebutkan oleh Al-Imam As-Sun'ani rahimahullah. Hadal hadis yadullu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yumayyi syahr Sa'ban bi saumin nafilah aktsaru min sahri ghairihi. Al-Imam As-Sun'ani rahimahullah belum jelaskan bahasanya Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam sangat mengistimewakan bulan Sa'ban untuk berpuasa sunnah daripada bulan-bulan yang lainnya. Lebih banyak beliau berpuasa sunnah daripada bulan-bulan yang lainnya. Dan juga disebutkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu min sahrin aktsara min Sa'ban. Fa innahu kana yasumu Sa'bana kullahu. Sebutkan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang lain Tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berpuasa lebih banyak dari bulan Sa'ban. Fa innahu kana sumu kulau. Maka sesungguhnya beliau berpuasa pada bulan Sa'ban itu semuanya. Nah, ini pernyataan dari Aisyah radhiallahu an. Hari-hari dari bulan-bulan yang ada yang beliau banyak berpuasa adalah pada hari-hari yang ada di bulan Sa'ban. Bahkan seakan-akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan puasa seluruhnya di bulan Sa'ban tersebut. Nah, dan ini bukan kekhususan bagi Rasul bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga amalan yang dilakukan yang dituntunkan kepada umatnya untuk memperbanyak ibadah puasa di bulan Sa'ban. Wafi riwayah di dalam riwayat yang lain disebutkan karena yasumu Sya'ban illa qalil. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim disebutkan beliau berpuasa bulan Sa'ban pada bulan Sa'ban kecuali sedikit saja yang beliau tidak berpuasa. Nah, hampir seluruh dari hari-hari di bulan Sa'ban itu beliau melakukan ibadah puasa. Dan di, di dalam riwayat yang lain dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha karena ahabbu suhuri ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyasumahu Sya'bana summa yasiluhu summa yasiluhu Ramadan di dalam riwayat yang lain disebutkan dari Aisyah radhiallahu anha bahwasanya bulan yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berpuasa adalah bulan Sa'ban. Dari bulan-bulan yang ada, ah, 12 bulan dari bulan Muharram hingga bulan eh, Dzulhijjah. Uh, bulan yang banyak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di situ berpuasa adalah bulan Sa'ban. Hari-hari di mana beliau banyak berpuasa. Kemudian beliau menyambungnya dengan bulan Ramadan. Beliau sambung bulan tersebut dengan bulan Ramadan masuk pada bulan Ramadan untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah radhiallahu anhu, "Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam la yatuk la yataqaddamanna ahadukum Ramadan bisaumin bisaumi yaumin aw yaumain illa ayyakuna rajulun kana yasumu saumahu wal yasum dzalikal yaum." Muttafaqun alaih. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiallahu anhu disebutkan ketika seseorang berpuasa di bulan Sa'ban, ya, dia terus berpuasa di bulan Sa'ban, maka tentu ada yakni kehati-hatian dari kita agar supaya tidak mendahului bulan Ramadan sehari sebelumnya atau dua hari sebelumnya untuk berpuasa. Nah, dikhawatirkan ketika dia berpuasa sudah masuk bulan Ramadan. La yataqaddaman ahadukum. Janganlah salah seorang di antara kalian mendahului dengan puasa sebelum bulan Ramadan satu hari atau dua hari. Ya. Kecuali seseorang yang memang dia sudah terbiasa berpuasa. Fal yasum dalikal yaum, maka berpuasalah ketika hari itu. Sebelum masuk bulan Ramadan sehari atau dua hari, hendaknya kita tidak berpuasa. Nah, kecuali bagi orang yang telah terbiasa berpuasa, misalnya puasa Dewa atau puasa Senin Kamis, masuk menjelang satu hari atau dua hari, hari Kamis misalnya, Besoknya mungkin sudah hari Jumat berpuasa. Maka hari Kamis ini dia berpuasa. Karena dia terbiasa puasa Senin Kamis misalnya. Nah, dia berpuasa hari Kamis tersebut. Kalau memang orang itu terbiasa berpuasa hari Senin Kamis. Di sini ikhwan fiddin, wa akhwat billah rahimani wa rahimakumullah. Hikmah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak melakukan ibadah puasa di e, bulan tersebut dikatakan oleh para ahlul ilmi hikmahnya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh uh, Syekh Muhammad bin Sulaiman al rahimahullah dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin beliau menyebutkan wal hikmatu min dzalika annahu yakunu baina yaday Ramadan karwati baina yadayil faridah hikmahnya dari perkara tersebut bahasanya puasa di bulan Sa'ban itu seakan-akan dia itu adalah e, rawatib, sholat rawatib di antara sholat-sholat fardu. Seakan dia itu adalah rawatibnya nah, dari bulan Ramadan tersebut. Sebagaimana sholat fardu ada sholat-sholat rawatib. Sholat-sholat rawatib yang dikerjakan. Nah, ya, kedudukan puasa bulan Ramadan itu sebagai sholat sebagai puasa rawatib atas bulan Ramadan. Begitu pula hikmah yang lainnya. Nah. Bahasanya di dalam bulan Sa'ban tersebut banyak manusia yang e, seringkali terlalaikan. Nah, mereka terlalaikan dengan urusan-urusan tertentu sehingga tidak bisa melakukan ibadah puasa pada bulan Sa'ban. Nah, pada bulan Sa'ban. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau ditanya, ya Rasulullah, ma ra'aituka tasumus sunnah fi syahri muayyanin aktsaru min syahri sya'ban. Tidaklah aku melihatmu berpuasa sunnah pada hari tertentu yang lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Fakala maka beliau menjawab dzalika syahrun yakfilun nasu anhu wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sa'in. Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Huzaimah wa sahahu hadzal hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang perkara tersebut, beliau mengatakan karena bulan itu adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Nah, bulan Sa'ban merupakan bulan yang banyak manusia lalai darinya. Dan dia adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat amalan-amalan ibadah yang amalan-amalan ibadah yang dilakukan oleh hamba-hambanya ila rabbil alamin kepada Rabb sekalian alam ini. Wa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana Aku suka kalau amalku itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan aku berpuasa. Dalam keadaan aku berpuasa, amalan tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Jadi pada bulan Sa'ban itulah eh, amalan-amalan eh, soleh akan diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak melakukan amalan ibadah terkhusus adalah amalan ibadah puasa nah, yang beliau lakukan. Nah, di samping itu oh, kalau kita mendahului eh, amalan eh, puasa bulan Ramadan dengan puasa puasa Sa'ban, tentunya itu akan lebih meringankan bagi kita. Nah, kita akan terasa ringan ketika masuk bulan bulan Ramadan karena kita telah mendahului tadi sunnah-sunnahnya tadi berpuasa sehingga ketika kita masuk tidak terasa berat. Nah, kita lihat orang-orang yang ya, kita sendiri mungkin ya, ya mungkin jarang kita menjalankan ibadah puasa secara uh, banyak ya atau hari-hari yang ada di bulan Sa'ban kita berpuasa mungkin jarang di antara kita. Nah, maka ini menjadi yakni uh, eh, contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya amalan-amalan yang beliau lakukan di bulan Sa'ban itu yang paling banyak adalah beribadah uh, melakukan ibadah puasa dan juga tentunya di situ ketika seorang berpuasa dia melakukan eh, sekian banyak amalan-amalan dikir, kiraatul eh, Quran dan sebagainya, amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dianjurkan oleh dan disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita beramal. Nah, nah, jadi amalan-amalan di bulan Sa'ban itu yang terbanyak adalah melakukan ibadah puasa. Sehingga dengannya kita dapati memang banyak manusia yang lalai dari bulan Sa'ban tersebut hari-hari di bulan Sa'ban mereka jarang sekali yang melakukan ibadah puasa padahal Rasulullah menuntunkan agar kita beribadah pada bulan tersebut dikarenakan amalan-amalan ibadah yang kita lakukan pada hari-hari di bulan Sa'ban itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala atau akan naik di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga kata Rasulullah saya suka kalau amalanku ketika itu diangkat sementara aku dalam keadaan berpuasa. Ikhwan fiddin wa akhwat billah rahimani wa rahimakumullah. Inilah e, amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Sa'ban dan begitu pula amalan-amalan yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh kaum muslimin yang kita hendaknya menghindari e, dan tidak melakukan amalan amalan tersebut karena tidak ada dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas apa yang kita sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik.